cerita dengan judul Rogo Sukmo kiriman dari Andi Jimatres Malang. adalah staf yang bekerja di bank swasta di kota Malang. Aku akan menceritakan pengalaman mistik yang kualami. Kehidupanku bisa tergolong biasa saja. Aku menjalani rutinitas pekerjaanku secara normal. Berangkat pagi dan pulang sore hari. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ada di salah satu sudut kota. Sore sore itu aku baru saja pulang dan melepas sepatu di ruang tamu. Di kontrakan ini aku tinggal sendiri. Pandanganku tertuju kepada foto sosok yang sangat kucintai. Foto itu adalah dia. Dia adalah istriku yang telah meninggal akibat kecelakaan. Saat itu adalah momen penuh duka dalam diriku. Dia meninggalkanku saat usia perkawinan kami memasuki waktu tiga bulan. Dia meninggal akibat peristiwa tabrak lari sepulang kerja setahun yang lalu. Aku sangat menyesal karena tak dapat menemuinya untuk yang terakhir kali. Aku larut dalam perasaan frustasi dan kesedihan bahkan sempat menangis berhari-hari karena tak rela ditinggalkan olehnya. Satu yang paling menusuk hatiku saat dia tiada, aku tidak ada bersamanya. Ingin rasanya aku bertemu dengan dia untuk melihat kabarnya di alam sana. Apakah dia bahagia atau malah merasa sedih? Suatu ketika aku membaca artikel di internet dari situ aku menemukan istilah Rogo Sukmo, di mana itu merupakan sebuah perjalanan menembus dimensi lain, bukan dengan tubuh secara fisik melainkan dengan roh atau sukma. Rogo Sukmo juga bisa disebut dengan istilah astral projection. Melalui ini kita juga dapat bertemu dengan penghuni gaib atau bahkan orang-orang yang sudah meninggal. semakin penasaran. Bagaimanakah kehidupan setelah kematian? Apakah menakutkan? Apakah aku dapat bertemu dia di sana untuk sekedar mengucapkan salam perpisahan? Walaupun demikian perjalanan yang terjadi saat Rogo Sukmo bukanlah sesuatu yang aman. Resikonya jiwa kita tidak bisa kembali ke raga atau tersesat seperti yang dialami saat kita sedang koma. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, aku harus mencobanya. terasa hening. Suara yang terdengar hanyalah jarum jam dinding yang terpajang di tembok kamar. Ku alarm waktu di semakunku menjadi jam 6 pagi. sudah kumantapkan niatku melakukan ritual ngerogo sukmo untuk bertemu dia. Tepat jam 10 malam kumatikan lampu kamar. Kupejamkan mata dan mulai berkonsentrasi untuk melepaskan sukma dari tubuhku. Kucoba menenangkan pikiran dan berusaha fokus. Samar aku dapat mendengar suara jarum jam berdetak semakin melambat hingga suara itu tidak terdengar lagi. Aku merasa tubuhku semakin berat. Walaupun demikian aku merasakan sesuatu yang menarik sukmaku melayang. Dalam kondisi terpejam aku dapat melihat seberkas cahaya terang berwarna putih. Perlahan cahaya itu semakin jelas dan ku buka mataku. Astaga! Kuda pati sukmaku melayang dan melihat tubuhku yang terbaring di kasur. Iya, Sepertinya aku berhasil melakukan Rogo Sukmo, pikirku. Aku pun segera melayang menuju ke arah cahaya terang tadi. Pandanganku silau dan semua berubah menjadi putih. Beberapa saat kemudian aku sudah berada di sebuah ruangan yang semuanya bercat putih. Tembok, lantai, dan langit-langit semua berwarna putih. Kususuri lorong panjang yang ada di ruangan itu. Aku tidak menemukan seorang pun yang berada di situ. Hingga di sudut lorong, samar aku melihat seorang wanita yang duduk sambil tertunduk. Ku dekati wanita itu. Setelah kuamati dengan jelas, aku mengenal sosok tersebut. Tidak salah lagi, wanita ini adalah dia. Ku panggil namanya dan wanita itu menoleh. Dia menatapku. Wajahnya tampak khawatir dan ketakutan. Aku larut dalam suasana haru tak terasa air mata membasahi pipiku. Aku tak kuasa membendung perasaan ini. Dia, ini aku Anton. Bagaimana kabarmu di sini? Tangisku semakin meluap. Aku kangen sama kamu, dia. Maafkan aku karena tak sempat bersamamu saat kejadian itu. Dia hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaanku. Dia berdiri dan melangkah mundur, kemudian dia berlari menjauh dariku. Dia, tunggu. Mau kemana kamu? Tunggu aku, dia. Segera aku ikuti dia dan aku dapat melihat dia masuk ke sebuah pintu di ujung lorong. Aku sudah berada di depan pintu dan segera aku buka pintu itu. Apalagi ini? Diriku semakin penasaran. Tak kala mendapati ruang gelap di mana ujungnya terlihat sinar merah, kulihat dia berlari ke arah sinar merah tersebut. Tanpa pikir panjang aku segera mengejarnya. Tiba-tiba, di ruangan gelap itu aku melihat banyak sosok berwajah pucat. Sosok-sosok itu maju mengerupungiku. Mereka menahan langkahku untuk mengejar dia. Eh, selepaskan aku. Mau apa kalian? Entakku. Namun mereka seolah tak memperdulikan perkataanku dan terus mengerupungiku. Ha! Aku sudah tidak tahan lagi. Kuhempaskan sosok-sosok itu dengan tenagaku. Aku segera berlari dan menubruk tubuh-tubuh pucat itu. Kulihat dia semakin menjauh dariku. Dia terus berlari menuju sinar merah itu. Aku tidak mau kehilangan jejak dan ku percepat langkahku untuk mengejarnya. semakin lama semakin dekat dan aku tersedot ke dalam sinar merah itu. Kepalaku terasa pusing. Aku kembali membuka mata. Kali ini aku berada di sebuah ruangan yang diterangi oleh sinar merah. Aku juga melihat dengan jelas di sebelah kanan dan kiri berjejer tempat tidur, di mana di atasnya terdapat tubuh yang diselimuti oleh kain. Tampak ruangan ini terlihat seperti kamar mayat. Kubuka satu persatu kain yang menutupi tubuh-tubuh itu. Aku dapat melihat mayat pria dengan mata melotot dan lidah menjulur. Berikutnya aku mendapati jasad wanita yang tubuhnya penuh luka sabetan senjata tajam. Bahkan di antara mayat-mayat itu ada organ tubuhnya tidak lengkap. Sungguh mengerikan. Sampai di suatu sudut kubuka kain dan aku mendapati jasad dia yang terbujur kaku. Wajahnya separuh hancur akibat kecelakaan. Tangisku memecah keheningan. Dia, dia bangun, bangun dia. Jangan tinggalkan aku dia. Ku peluk jasad dia. Sungguh emosiku memuncak melihat wanita yang kucintai terbaring tak bernyawa seperti ini. Kuletakkan tubuh dia di posisi semula. Dan astaga, kini aku melihat mayat-mayat yang ada di ruangan itu sedang duduk. Mereka semua menatap ke arahku. Sukmaku terasa gemetar, bulu kuduku merinding. Aku semakin takut tatkala mereka bangkit dan berjalan mendekat. wajahku saat mayat-mayat hidup tersebut melompat ke arahku. Ah! Aku merasa terjatuh sangat jauh seperti terperosok lubang yang dalam hingga aku berada di sebuah tempat yang tidak kalah mengerikan. Bentuknya seperti gua dengan api yang menyembur dari lubang-lubangnya. Aku juga melihat sungai yang berwarna merah darah yang berbau anyir. Sayupku dengar suara jeritan memilukan dari jutaan manusia. Mereka berteriak minta tolong seperti sedang menjalani siksaan yang berat. Tiba-tiba, Sosok tubuh tinggi besar muncul di hadapanku. Wajahnya terlihat bengis dan menyeramkan. Sosok itu membawa sebuah gada yang besar dan bersiap menghantamkannya ke arahku. Ampun, ampun jangan sakiti saya. Aku sangat ketakutan ketika gada itu akan mendarat di kepalaku. Sontak tanganku ditarik oleh seseorang dan terbang melayang menjauh dari sosok tersebut. Dia, dia. Aku kaget ketika dia membawaku terbang. Dia, kita mau kemana? Dia memandangku dengan tatapan tajam dan berkata, Tenang, Mas. Kita akan menuju tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Aku hanya terpaku mendengar jawabannya. Ku amati di bawah. Aku dapat melihat banyak sosok tubuh berbalut kain kafan. Sepertinya mereka baru saja dipocongkan. Melihat pemandangan seperti itu membuatku tidak nyaman dan semakin merinding. Kurasakan dia semakin kuat mencengram tanganku hingga terasa sakit. Aku merasa sosok wanita yang bersamaku kini bukanlah dia istriku. Aku pun berontak. Hei, kamu bukan dia. Lepaskan aku. Siapa kamu sebenarnya? Dia menyeringai. Aku ini dia, istrimu, Mas. Bohong, kamu bukan dia. Cepat lepaskan aku. Lepaskan. Dia tertawa keras. Tawanya terdengar menyeramkan. Wajahnya berubah menjadi buruk rupa dan matanya melotot. Anton, kau akan kujadikan budakku. Kau akan kekal di alamku. sudi jadi budakmu. Tapi aneh, semakin beruntak cengkraman tangannya semakin kuat. Akhirnya aku mencoba dua-dua yang ku bisa. Kumohonkan perlindungan kepada yang maha kuasa. Makhluk itu menjerit kesakitan dan melepaskan cengkramannya. Aku pun terjatuh dan tiba-tiba aku tersadar. Aku mendapati tubuhku berada di kamar tidur. Sukmaku telah kembali dari perjalanan Rogo Sukmo. Aku bersyukur bahwa masih bisa kembali dari mimpi buruk itu. Kulihat jam menunjukkan jam 5 pagi dan aku segera mengambil wudhu untuk menjalankan sholat fardu, sholat subuh. Kebetulan hari itu aku sedang libur ke kantor. Aku mencoba bertanya kepada warga sekitar tentang rumah kontrakanku. Akhirnya aku mendapatkan penjelasan bahwa rumah yang kutempati dulunya adalah bekas pemakaman umum. Pantas aku mendapat gambaran yang menyeramkan saat melakukan rokok sukmo dan untuk dia istriku. Aku berdoa semoga jiwanya dapat tenang di alam sana. Itulah cerita singkat saya, Rogo Sukmo, kiriman dari Andi Cimatres Malang, bersama tim Cimat.